maha melihat dan maha mengetahui yadahu mabsutatan kedua tangannya terbuka yunfiq li'ibadihi layla nahar memberikan kepada hamba-hambanya rizki pagi dan sore qad alima anna al-khalqa ya'sunahu qabla an yakhluqahum. Dan Allah tahu bahwa makhluk-makhluk ini khususnya manusia dan jin akan bermaksiat kepadanya sebelum Allah ciptakan mereka. Allah tahu kalau mereka akan berbuat maksiat. Ilmu hunafid. Ilmunya diterapkan pada mereka pasti. Falam yamna'hu ilmuhu fihim an hadahum lil Islam. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan dilakukan oleh para hambanya tetapi tidak menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah petunjuk kepada mereka. ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pada mereka kebaikannya, pemberiannya dan fadilahnya. Falillahil hamd. Falahul hamd. Maka bagi Allah segala pujian. Sudah masuk syarahnya? Wasana ila qaulihi. Benar. Waqad alima anna al-khalqa ya'sunahu qabla an yakhluqahum. Setelah kita mengimani bahwa Allah memiliki sifat-sifat tersebut, sami'un, basirun, alim. Maha mendengar, maha melihat dan maha mengetahui. Maka Allah alima, maha tahu sebelum diciptakannya manusia. Sebelum diciptakannya mereka. Allah sudah tahu bahwa mereka akan membuat berbagai macam kemaksiatan. Sebagaimana jawaban malaikat ketika Allah mengkhabarkan akan menciptakan Adam. Malaikat bertanya, apakah engkau akan menciptakan <clears throat> makhluk yang akan menumpahkan darah, yang akan begini dan begini? Ikhwan ibn a'azakumullah, ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi itu kehendak Allah. Tidak menghalangi Allah untuk menciptakan apa yang dikehendakinya. Dalam keadaan Allah tahu. Jadi jangan dikira Allah menciptakan manusia tidak tahu kalau akan bermaksiat, ternyata bermaksiat. Kemudian Allah murka. Bukan. Allah Maha tahu akan terjadi dan Allah memang berkehendak dengan hikmahnya karena Allah menghendaki hikmah di balik itu, Allah menciptakan makhluk yang nantinya akan bermaksiat di sana. Di muka bumi ini. Kata Syaikh Al Fauzan, Allah bi kulli syai'in alim. Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Alima ma yakun minal imani wal kufur. Allah maha mengetahui apa yang akan terjadi dari keimanan dan kekufuran. Wa ta'ah wal ketaatan dan kemaksiatan. La yakhfa alaihi syai'un. Tidak ada yang samar baginya sesuatu apapun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi, Allah sudah tahu. Akan ada yang beriman, akan ada yang bermaksiat. Akan ada yang beriman, akan ada yang kufur. Akan ada yang taat, akan ada yang maksiat falam yamna'hu ilmuhu fihim an hadahum lil Islam. Tetapi Allah tetap memberikan hidayah pada mereka. La yamna'hu ilmuhu. Pengetahuan Allah, ilmu Allah tentang apa yang akan terjadi tidak menghalanginya untuk menurunkan kitab-kitab, mengutus rasul-rasul, anzala kitab atau kutub, wa arsala rusula lihidayah. yakni hidayatul irsyad. yakni untuk bimbingan kepada umat ini. Bagi yang mengikuti maka inilah memang yang Allah kehendaki untuk mereka agar mereka mendapatkan bimbingan. Bagi yang menentang maka ilmu yang Allah turunkan sebagai irsyad adalah hujjatun alaihim lil kafirin hujjatun alaihim Alam ya'tikum nadir? Bukankah telah datang pemberi peringatan? Mereka akan menjawab dan mau tidak mau akan menjawab bala. Qad ja'ana nadirun fakadzabna. Tentu sudah datang pada kami pemberi peringatan, kami menentang. Artinya sudah qiyamul hujjah, sudah qamatil hujjah. Barakallahu fikum kalau tidak diturunkan bimbingan, kalau tidak diturunkan risalah, kitab-kitab, rasul-rasul, mereka akan memiliki alasan ketika ditanya kenapa berbuat begini berbuat begitu maja'ana nadirun wala kitab wala rasul mereka punya alasan sehingga jangan berkata seperti mu'tazilah Orang-orang yang sombong dengan akalnya menyatakan kalau memang sudah ditakdirkan. Yang ini akan beriman, yang ini akan kufur. Lalu untuk apa dikasih hidayah? Untuk apa diturunkan Rasul? Untuk apa diturunkan kitab-kitab? Untuk apa? Ini kebodohan. Ya. Justru mereka tidak menggunakan akalnya. Apakah menggunakan tengkulnya atau yang lain wallahu alam. Tapi tidak menggunakan hati dan pikirannya. Kalau saja mereka menggunakan akalnya yang sehat, menggunakan hatinya yang bersih, ini yang akan diucapkan seperti ucapan Imam Al-Barbahai rahimahullah. Walaupun Allah tahu yang ini akan beriman, yang ini akan kufur. Allah tetap mengutus rasul-rasul, Allah tetap menurunkan kitab-kitab li hidayatin nas. Yani li irsyadihim kalau tahu mereka tidak akan beriman, terus ngapain dikasih irsyad? Qiyamul hujjah, tegak hujjah pada mereka. Sehingga ketika mereka ditanya alam ya'tikum nadir, mereka tidak bisa menjawab kecuali bala. Tidak memiliki jawaban lain kecuali bala qad ja'ana nadirun fakadzabna. Wada'ahum ilal iman. Allah ajak mereka kepada Islam. Allah ajak mereka kepada iman. Wa arsal rusul. Allah utus rasul demi rasul. Wa anzal al-kutub. Dan Allah turunkan kitab-kitab. Lihidayatihim. Sebagai bimbingan untuk mereka. Sebagai bimbingan untuk mereka. Wa huwa ya'lam ma yaf'alun. Dan Allah tahu. Yang ini yang akan beriman. Yang itu akan menentang. Allah tahu. Ba'duhum yu'minun wa ba'duhum yakfurun. Wallahu alima bidzalika qabla an yakhluqahum. Allah tahu sebelum Allah menciptakan mereka. Lakinnahu min rahmatihi. Tetapi dari rahmat Allah lam yatrukhum wa yakiluhum ila ilmihi bihim. Tetapi Allah dengan rahmatnya tidak membiarkan mereka begitu saja atau yakiluhum ila ilmih bihim atau membiarkan dengan apa yang sudah Allah ketahui bahwa ini akan beriman dan akan kufur bal innahu aqamal hujjah alaihim bahkan Allah dengan kehendaknya dengan rahmatnya dengan hikmahnya menegakkan hujjah atas mereka wa atahumul ikhtiyar Allah berikan bagi mereka pilihan al masyiah kehendak wal qudrah Allah berikan kemampuan-kemampuan Wahadainahun najdain. Kami berikan dua jalan. Ini berikan pilihan, silakan. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Ini jalan yang lurus. Ini yang akan menyelamatkan kalian. Ini yang akan membinasakan kalian. Ini yang akan menjerumuskan dalam api neraka dan ini akan membawa ke dalam jannah. Ada tariqun ilal jannah Wa ada tariqun ilan nar. Dijelaskan. Bayanan syafian. Kemudian dikatakan silahkan. Faman sya'a fal yu'min, faman sya'a fal yakfur. Silahkan siapa yang beriman, siapa yang follow kufur. Yang mau beriman dan mengikuti jalan keimanan, jalan menuju surga, berarti dia orang-orang yang mendapatkan hidayah dan bimbingan rahmat dari Allah swt orang-orang yang mengikuti apa yang Allah jelaskan dari jalan yang lurus. Sedangkan orang-orang yang menyimpang, sesat, kafir, menentang, mereka adalah orang-orang yang layak diazab. Mengapa? Karena al-hujjah qa'imah. Lianna al-hujjah qa'imah. Karena hujjah sudah tegak. Bukankah telah diutus Rasul-Rasul? Bukankah, bukankah telah diturunkan kitab-kitab? Bukankah telah dijelaskan bayanan syafian dengan penjelasan yang lengkap sempurna. wadihan Kenapa tidak ikut? Fala yalumanna illa nafsa. Maka jangan cerca kecuali dirinya sendiri. Jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Hadhihi barakallahu fikum. Hidayah yang dimaksud dalam kalimat ini adalah hidayatul irsyad. Qala dikatakan wahum yaqdiruna 'alal 'amal maka mereka mampu untuk mengamalkan dan mereka melihat jalannya, mereka tahu mana benar mana yang salah dan sudah diturunkan hujjah faida tarakuhu faddanbu danbuhum wat taqsir taqsiruhum kalau mereka ternyata meninggalkan bimbingan tersebut meninggalkan ajaran para rasul meninggalkan kitab yang Allah turunkan berarti mereka sudah jelas pendosa Wattaksir taksir taksiruhum. Kekurangan ada pada mereka. Kekurangan ada pada mereka. Wallahu jalla wa ala. Yahdi jami'al khalqi. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seluruh makhluk. Al mu'minin wal kuffar, orang yang beriman maupun orang yang kafir. Bimana annahu yubayyin lahum. Maksudnya memberikan bimbingan hidayah adalah hidayatul irsyad. Yubayyinahum atau yubayyin ay yubayyin lahum. Allah terangkan bagi mereka mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Wa amma tamudu fahadainahum. Adapun Samud, kami telah berikan hidayah pada mereka tetapi fakafaru. Mereka ingkar. Tidak mau menerima hidayah. Jangan mempertentangkan antara hidayatul irsyad dengan hidayatul taufiq. taufik ya. Nanti akan bingung. hidayah Hidayatul taufik adalah orang yang ditentukan menerima hidayah, mengikuti hidayah oleh Allah. Biqadarihi wa biqadaihi wa qadarihi. Itu hidayah atau taufik. Tetapi hidayatul irsyad itu maknanya bimbingan. Allah berikan pada siapa? Pada seluruhnya. Adapun hidayatul taufiq, Allah menentukan si fulan dapat hidayah, si fulan dapat hidayah, si fulan dapat hidayah. Berarti hanya orang-orang beriman saja yang mendapatkan hidayah itu taufiq. Tetapi yang mendapatkan hidayatul irsyad, mendapatkan bimbingan secara penjelasan, mendapatkan bimbingan secara ilmu, siapa? Seluruhnya. Allah utus para rasul untuk siapa? Untuk seluruh manusia. Allah turunkan kitab-kitab untuk siapa? Untuk seluruh manusia. Bahkan Thamud. Hadainahum kata Allah. Tetapi mereka memilih ama. Tapi mereka memilih buta daripada berilmu. Sehingga jangan heran katanya Samud itu diazab. Fa amma fa'uhliku fa uhliku bit Adapun Thamud maka kami binasakan dengan taghiyah, sesuatu yang melampaui batas atau suara yang melengking keras yang melampaui batas, memekakkan telinga-telinga mereka, memutuskan jantung-jantung mereka. Kenapa? Katanya diberi hidayah. Ini ayatnya bilang amma samu wa amma samudu fahadainahum. Adapun samud kami beri hidayah mereka. Tetapi mereka lebih memilih ama. Ini barakallahu fikun bukan hidayah itu taufik tapi hidayatul irsyad. Adapun kami, kami sudah bimbing mereka, tapi mereka lebih memilih kebutaan. Kami beri petunjuk, kami utus pada mereka nabinya. Ikhwan ibn a'azakumullah kepada Samud, kepada Ad. Allah utus Nabi Hud dan Nabi Saleh. Tetapi mereka tidak mau menerima bimbingan tersebut yakni bayanna lahum berarti makna hadainahum Samud kami beri hidayah, maknanya bayyana lahum, kami jelaskan untuk mereka. Wa arsyadna arsyadnahum, kami bimbing mereka, lakinnahum lam yakbalu tetapi mereka tidak mau menerima. Anadu wa kabaru, mereka menentang dan mereka sombong. Tidak mau menerima hidayah, tidak mau menerima bimbingan. Kata Allah, amma samudu fahadainahum fastahabbul ama alal huda. Ternyata mereka lebih memilih kebutaan, kebodohan daripada huda, daripada bimbingan. Berarti apa tadi hidayahnya? Hidayatul irsyad. Hidayah dalam bentuk bimbingan. Kami beri bimbingan kepada Samud. Tetapi istahabbul ama. Mereka lebih memilih kebutaan. Di atas petunjuk. Fa'akhadat sa'iqatul adabil huni bima kanu yaksibun maka mengenai mereka azab dalam bentuk sa'iqatul Adab, suara yang menggelegar yang memekakan telinga mereka alhun yang menghinakan bima kanu yaksibun karena apa-apa yang mereka lakukan ai bisababi kasbihim karena sebab perbuatan-perbuatan mereka maka ketika Allah menurunkan bimbingan irsyad, Allah utus para rasul, Allah turunkan kitab-kitab, maka tegak hujjah. Tidak ada yang bisa menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan ada yang bisa, tapi saya enggak tahu. Nabi-nabi telah diutus, kitab-kitab sudah diturunkan, dan Allah bangkitkan mujaddid setiap 100 tahun bikulli mi'at sana ba'athallahu mujaddida mujaddid yang memperbaiki meluruskan ajaran agama mengajarkan tauhid mengajarkan sunnah dan Allah takdirkan dai-dai di seluruh dunia alasan apa lagi ya. bi'ayi udhrin takfurun enggak ada udhur enggak ada udhur al-hujjah qa'imah al-hujjah qa'imah hujjah telah tegak dan kalian tidak punya alasan apapun. Bal bima kanu yaksibuna bi wa iradatihim wa amalihim. Yani karena perbuatan mereka, karena pilihan mereka sendiri. Wa iradatihim karena keinginan mereka sendiri. Wa amalihim dan karena pengamalan mereka sendiri. Siapa yang mau disalahkan? Diberitahu sudah, Diutus Rasul sudah, dibangkitkan mujaddid sudah. Para ulama Allah takdirkan ada di setiap zaman, di setiap tempat mengajarkan ilmu. Silakan. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Siapa yang memilih mukmin selamat, siapa yang memilih jadi kafir celaka. Fal hidayatu hidayatan. Maka yang namanya hidayah kata Syekh Shalal Fauzan ada dua jenis, hidayatani Hidayatul irsyad wa hadhihi ammatun lil mu'min wal kafir. Yang pertama hidayah dalam bentuk bimbingan. Maka hidayah yang jenis ini diberikan pada seluruh manusia. Allah tidak akan biarkan manusia sia-sia hidup di dunia tanpa ada arahan, tanpa ada bimbingan. Ayasabul insanu an yutraka sudah Apakah Allah biarkan, apakah kamu kira Allah akan membiarkan manusia begitu saja tanpa ada bimbingan, tanpa ada petunjuk, tanpa ada perintah, tanpa ada larangan? Tidak. Yang kedua, hidayah itu taufiq. Wahadihi khasah lil mu'minin alladzina qabilu hudallah wa irsyadahu waffaqahumullah wa thabbatahum. Yang kedua, jenis Hidayah taufik. Ditentukan orang ini dapat hidayah. Itu hidayah taufik. Ditentukan oleh Allah. Seseorang mendapatkan taufik. Wahadi hidayah taufik ini khusus buat orang mukmin. Kenapa jadi beriman? Karena diberi oleh Allah hidayah. Maksudnya ditentukan sebagai mukmin oleh Allah. Alladzina qabilu hudallah. Allah berikan taufik pada mereka Allah kokohkan mereka di atas keimanan. Jenis yang pertama adalah jenis yang Allah tetapkan bagi Rasulnya. Bahwa Rasulullah SAW benar-benar memberikan hidayah. Hidayah yang pertama. Hidayah yang kedua, Allah nafikan dari nabinya. Nabi tidak bisa menentukan hidayah. Sehingga terkesan bagi orang yang awam bahwa dua ayat ini bertentangan. Satu ayat menyatakan wa innaka latahdi ila ila siratim mustaqim. Sungguh-sungguh engkau benar-benar memberikan hidayah. Nabi dikatakan engkau benar-benar memberikan hidayah. Hidayah apa ini? Irsyad. Karena Nabi benar-benar membimbing. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau benar-benar memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Apa maknanya memberikan petunjuk? Maknanya wahai manusia, jalan yang lurus adalah jalan tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jalan keselamatan kalian adalah mengikuti ajaran yang aku ajarkan pada kalian. Ini sunnah. Ini hidayah. Ya, ini bimbingan. Engkau benar-benar membimbing Engkau benar-benar mengajarkan hidayah. Engkau benar-benar mengarahkan manusia ke arah hidayah. Jalan yang lurus, wahai Rasul. Tetapi di ayat lain Allah katakan, Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang kau kehendaki. Tetapi Allah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Di sini ayat engkau benar-benar memberikan petunjuk. Di sini ayat engkau tidak bisa memberikan petunjuk. Kau bertentangan. Engkau benar-benar memberikan hidayah. Di sini engkau tidak bisa memberikan hidayah. Naam. Kalau sepintas kayaknya bertentangan, tetapi ternyata yang pertama itu barakallahu fikum bermana engkau benar-benar mengajarkan hidayah engkau benar-benar membimbing umat, engkau tidak salah wahai Rasul. Ballagtal risalah wahai ummah wa tu'allim din sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Engkau telah memberikan arahan, engkau telah memberikan bimbingan, engkau telah mengajarkan petunjuk jalan yang lurus. Ini yang ayat yang pertama, makna hidayah yang pertama. Hidayah itu irsyad. Tapi yang kedua, ketika Rasulullah SAW ingin pamannya masuk Islam, ternyata nggak berhasil. Ya am, qul la ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang aku akan membelamu nanti yaumul qiyamah. Ucapkan la ilaha illallah, ucapkan syahadah, masuk Islamlah. Di akhir riwayat, huwa Nah, di atas agama nenek moyangnya, tetap di atas agama nenek moyangnya, agama kesyirikan. Sedih Rasulullah SAW. Jelaslah. Sedih pamannya yang banyak membantu tidak masuk Islam. Pamannya yang banyak membantu secara duniawi ya tentunya tidak dapat hidayah. Ketika sedih Allah turunkan ayat tadi, Inna kala tahdiman ahbabta, Walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada siapa yang kau sukai. Tidak bisa. Dan engkau tidak bisa mengatakan kamu dapat hidayah, kamu tidak dapat hidayah. Tidak bisa. Kamu hanya mengajarkan hidayah. Ini hidayah yang lurus ikutilah. Ini jalan yang lurus ikutilah. Ada suratul mustaqim ittabi'uh. Bas. Beliau membimbing. Beliau mengajarkan walakin man yuqaddir wa man yaqdi qada'an annahu yuslim wa fulan la yuslim Allah Subhanahu wa taala yahdi man yasha Allah yang memberikan petunjuk pada siapa yang dikehendaki. Engkau tidak bisa menentukan hidayah. dia terjemahannya berbeda. Yang tadi engkau benar-benar membimbing ke dalam hidayah. Yang tadi. Wa eh, innaka uh, innaka tahdi ila siratim mustaqim. Tetapi di sini terjemahannya beda. Engkau tidak bisa menentukan hidayah pada orang yang kau cintai. Tetapi Allah yang akan memberikan hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Berarti penentuan hidayah biadiman biadillahi ta'ala. Biqadaihi wa qadari. Rasulullah SAW yuballir. Ballagar risalah wa addal amanah. صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد Manna memberikan man. Karaman minhu yakni annahu da'ahum wa bayyana lahum wa waddaha lahum karaman minhu. Karaman yakni Allah mengajak mereka, membimbing mereka, memberikan petunjuk pada mereka, memberikan arahan-arahan sebagai pemberian dari Allah. Watafaddulan sebagai fadilah dari Allah. Lihajatihim untuk hajat mereka. Karena mereka membutuhkan hal tersebut, maka Allah beri. Amma Allah Jalla wa Ala annahu ghaniyun anhum. Adapun Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan tidak membutuhkan siapapun. Ini ketika manusia diberi petunjuk oleh Allah, ini jalan yang selamat. Apakah karena Allah ingin sesuatu dari mereka? Tidak. Ya. Tidak. Itu gambaran bodoh orang-orang yang baru masuk Islam. Dari Badu. Ya, ya Muhammad, ya Muhammad, abshir. Bergembiralah. Kami sudah masuk Islam, eh, kami sudah beriman. Kami sudah beriman, abshir. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Mereka merasa memberikan jasa kepada Rasul dengan berimannya mereka. Katakan pada mereka, Jangan merasa memberikan jasa kepadaku. Sesungguhnya Allah yang memberikan kebaikan kepada kalian ketika memberikan hidayah pada kalian. Bukan karena Allah butuh orang-orang yang menyembahnya, tidak. Kalian seluruhnya menyembah Allah satu-satunya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, Allah tidak bertambah kekuasaannya sedikit pun. Kalau kalian kufur seluruhnya min awalhi ila akhiri. Allah tidak berkurang kekuasaannya sedikit pun. Allah tetap maha kuasa. Maka itu hanya karaman dari Allah Subhanahu wa taala, tafaddulan, hanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Amma Allah fa innahu ghaniyun anhum, adapun Allah tidak butuh mereka. Kafaru au amanu, apakah mereka kafir atau mereka beriman? Atau awasau, apakah mereka mentaati atau mereka bermaksiat? Allah tidak membutuhkan itu. La yadurrun Allah jalla wa ala wa la yanfa'unahu tidak memberikan madarat pada Allah, tidak memberikan manfaat pada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ghaniyun anhum, karena Allah Maha kaya dan tidak membutuhkan mereka. Wa innama hadza raji'un 'alaihim naf'uhu aw dararuhu, tetapi manfaat dan madaratnya justru kembali pada sang pelaku. Ini para hamba kalau mereka mentaati, kebaikannya untuk mereka para hamba yang mentaati. Kalau mereka bermaksiat, kejelekannya untuk mereka yang bermaksiat. Mereka beriman, kebaikannya untuk mereka orang yang beriman. Kalau mereka kufur, kejelekannya juga untuk mereka orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil 'alamin. Fahuwa min rahmatihi bihim. Maka diturunkannya bimbingan hidayah ini dengan kitab-kitab dan rasul-rasul adalah rahmah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Annahu bayyana lahum tariqal khair. Allah jelaskan pada mereka jalan-jalan kebaikan. Allah tunjukkan pada mereka tariqas syar, jalan-jalan kejelekan. Kemudian Allah anjurkan, Allah suruh ikutilah jalan kebaikan dan Allah peringatkan jangan ikuti jalan kejelekan. Wa atahumul quwwah wa atahumul qudrah. Kemudian Allah berikan pada para hamba kekuatan dan kemampuan. Atahumul uqul, Allah berikan pada mereka akal-akal allati yumayyizuna biha bainad dar wan nafi' yaitu apa yang merupakan pembeda atau yang bisa membedakan dengannya madarat dan manfaat. Allah berikan akal yaitu sesuatu yang dengan akal orang bisa melihat mana yang bermanfaat untuk dirinya dan mana yang bermadarat. Ikhwani fiddina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah sudah dibahas pembahasan tentang apakah yang disebut dengan akal. Ternyata pembeda antara hak dengan batil, antara yang nafek dengan yang bar. Kalau ada seorang berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, kita akan berkata cerdas. Akalnya sehat. Tapi kalau kamu lihat ada orang yang menyakiti dirinya, kamu akan berkata begini, ini orang nggak beres, jahil, bodoh, dungu. Mengapa? Merugikan dirinya sendiri. Maka ketika datang hidayah, menjelaskan sejelas-jelasnya. Sehingga dikatakan ayat bayinat. Ayat-ayat yang jelas. Bayinat maknanya sangat bayin. Jelaskan. Zahir. Taib, silahkan pilih. Ini baik, ini jelek ternyata milih kejelekan. Maka kita akan katakan pada mereka, afala ta'qilun. Tidakkah kalian mau berpikir? Kalau orang-orang yang mengikuti jalan kebaikan, maka kita akan katakan orang-orang cerdas.